العلم بالأحوال يزكو وبالأعمال وليس بالأقوال وكثرة الجدال Al-Habib Abdullah bin Hussein mengingatkan bahwa sesungguhnya ilmu itu akan menjadi mulia dengan dua hal. Yang pertama, bil ahwal keifahalu kama Allah. Ilmu itu semakin mulia, ilmu kita semakin suci, ilmu kita semakin bercahaya kalau hal keadaan batin kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal dan batin kita ada syauk rindu kepada Sahih risalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dengan hal semakin mulia, ilmu dengan batin yang suci menjadi semakin membanggakan baginda Muhammad. Wabil a'mal ilmu pula menjadi mulia dan suci dengan amal ibadah yang baik, dengan sifat tawadhu dengan sifat rendah hati, dengan sifat ikhlas dengan sifat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dengan mempunyai niatan berdakwah ilallah niscaya ilmu tersebut akan semakin suci dan dapat meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu bukan sekedar ngomong walaysa bil agwal bukan hanya untuk enak-enakan dibuat ngomong bukan hanya untuk dipakai untuk ceramah bukan hanya untuk dipakai nasihatin orang bukan hanya dipakai untuk menikmati nikmatnya kalimat yang indah bukan juga dengan kasratil jidal dengan banyak berjidal berdebat atau bahkan sampai menyakitkan hati orang dengan dua itulah ilmu semakin mulia dengan hal tersebutlah ilmu tersebut semakin membuat kita dekat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ilmu yang kita gapai itu terbukti dalam keadaan batin kita dan tohir kita dalam kehidupan kita kalau ilmu yang kita gapai adalah ilmu yang manfaat insya Allah semakin tambah khosyah kita kepada Allah semakin tambah takutnya kita kepada Allah takut maksiat, takut melanggar takut bahkan jauh dari sunnahnya Rasulullah itulah hakikat daripada ilmu Adapun suratul ilmi, surahnya ilmu, banyak hafalan, banyak mengetahui suatu hal, tapi nggak banyak menambah sunnahnya dengan baginda Muhammad, nggak menambah juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah hanya sekedar surah di dalam ilmu. Kita minta kepada Allah, semoga ilmu kita adalah ilmu yang hakikat ilmu yang sesungguhnya ilmu yang terwariskan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga kita menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya al ulama ul amilun orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya ingat bahwa Habib Abdullah bin Alawi al Haddad beliau dalam nasaih mengatakan al ulama humul wasitah bainan nabi wa ummatih orang yang punya ilmu santri talibul ilim mereka itu perantara antara nabi dengan umat fakaifa halul wasitah sekarang bagaimana keadaan perantara tersebut apakah wasitahnya jauh dengan yang diwasitahi baginda Muhammad apakah wasitohnya tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya sahibul risalah baginda Muhammad dalam hadis lagi beliau mengatakan al ulama hum umana rasulillah al ulama orang ahli ilim orang yang nyantri talibul ilim mereka itu adalah pengemban amanahnya Rasulullah kalau dia menjalani syariat Rasulullah taat kepada Allah berdakwah di jalan Allah meneruskan perjuangan jihad dan dakwah Rasulullah maka merekalah orang-orang pengemban amanah yang dicintai oleh Rasulullah sebaliknya kalau mereka para orang-orang yang punya ilmu para santri para talibul ilmi melanggar perintahnya Rasulullah jauh dari ilmu yang mereka dapati fal iyadzubillah mereka lah orang yang khain bin Nabi orang yang khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fakaifa bihal man yakhunun nabi Wal'iyadu billah Bagaimana orang yang khianat dengan Rasulullah Talibul ilm enggak khianat dengan pondoknya enggak khianat dengan ustadznya enggak khianat dengan gurunya enggak khianat dengan orang tuanya wa innama khianah bin nabi Kif khianat dengan Rasulullah khianat dengan Allah kunu umana Rasulullah keahlian pengemban amanahnya Rasulullah la takhunur rasul jangan sampai khianat kepada Rasulullah keluar dari pondok masuk pesku, keluar dari pondok hubungan dengan orang yang bukan mahramnya keluar dari pondok merokok kurang dari pondok pakai celana ke tempat-tempat yang nggak benar demi Allah nggak khianat dengan guru nggak khianat dengan ustadz nggak khianat dengan pondok nama khianat bin Nabi kaifa yuqabil nabi terus bagaimana kalau ketemu Rasulullah Ta'ala telah memberikan karunia yang begitu besar Allah memberikan ba'id ke dalam hati kita kita terusik untuk menuntut ilmu kita terketuk hati kita untuk mengambil bagian dari warisan Rasulullah Alaihi Wasallam. bukankah kita adalah pilihan Allah bukankah kita adalah pilihan Rasulullah mereka orang-orang yang aku gerakkan hatinya untuk menuntut ilmuku kalau orang-orang yang aku minta kepada Allah untuk diketuk hatinya masuk pondok pesantren untuk menjadi pewarisku, untuk menjadi orang-orang yang mengemban amanahku, mengemban risalahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukur kehadirat Allah, kita buktikan, kita buat risalah, kita buat girang hatinya Rasulullah, kita buat gembira Rasulullah Kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak mati Rasul SAW melihat kita Rasul memandang kita Rasulullah mendengar apa yang kita lakukan Maka gembirakan hati baginda Muhammad Ketika amal kita disampaikan nanti dengan baginda Muhammad SAW Semoga beliau baginda Muhammad mengatakan Ahmadullah Hamidullah, aku bersyukur, aku bergembira kepada Allah, terima kasih kepada Allah ketika amalnya umatku itu baik, ketika amalnya para penuntut ilmu pewarisku itu baik, sesuai ilmu dan amal yang mereka lakukan, maka kita membuat gembira hati umat hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in wajadtu ghairu dzalik astaghfirullah tapi apabila aku dapati selain daripada itu yang sampai adalah keburukan, yang sampai adalah hal-hal yang enggak benar. Al Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Masalahnya Rasul enggak marah. Rasul istighfar akan kecewakan tetapi kecewa dengan umatnya. Gimana kita menjadi mulia karena Rasulullah Kita sudah menjadi agung karena Rasulullah Khususnya kita para orang-orang pengemban ilmu baginda Muhammad Juga telah menjadi mulia karena Rasulullah SAW Maka itu insya Allah Semoga kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kemuliaan yang begitu besar Diberi kemuliaan yang begitu tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hingga insya Allah Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kemudahan menuntut ilmu Dan menjalani perintah baginda Muhammad Fatuh hafidhi Beruntung orang-orang yang hafal Beruntung orang-orang yang lurus Nah ini itu Anda dengar waktu tadi malam anak tidur Ada suara yang ngomong Anak